sebelum kita masuk ke yang keenam dari isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il, kita merojah dulu. <clears throat> yang kelima yaitu sifat musyabbah. Sifat musyabbah dia beramal seperti amalannya fi'il. Ya, merafakkan fa'ilnya dan nasubkan maf'ulnya. Ataupun syabih bil maf'ul. Merafakkan syabih bil maf'ul. Telah disebutkan bahwasanya sifat musyabbaha ataupun makmul sifat musyabbaha bismil fa'il ada empat keadaan. Yang pertama rofa sebagai apa? Fa'il. <clears throat> Contohnya tu bi rajulin hasanin wajhuh. Ya, Rami jelas ya. Hasanin sifat musyabbah atau hasanin sifat li rajul majru mislu wa sifatun musyabbah ya'mal amal al-fi'l yarfa'ul fa'il wajhu fa'ilnya Kemudian keadaan yang kedua nasab. Nasab ala tashbih bil maf'ul karena diserupakan dengan maf'ul bih. Apabila dianya ma'rifah, apabila ma'mulnya ma'rifah. Contoh marutu bi rajulin hasanin al-wajha atau marutu bi rajulin hasanin wajha. Di situ al-wajha dan wajha diarah sebagai syabih fil maf'ul mansub ya diserupakan dengan maf'ul sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul dan dia mansub pada hasan ada dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa sebagai failnya hasan kemudian keadaan yang kedua eh, keadaan yang ketiga jar alal idhafah karena didhafahkan sifat musyabbah kepada ma'mulnya contoh marartu bi rajulin hasanil wajhi di sini hasan didhafahkan kepada al wajh Kemudian keadaannya keempat nasab sebagai tamiz yaitu apabila ma'mulnya nakirah. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhan. Ya, hasanin wajhan. Dia ras sebagai apa? Tamiz. Ya. <clears throat> Boleh pula dia dinasabkan ala tashbih bil maf'ul karena diserupakan dengan maf'ul bih. Tapi yang lebih roji <clears throat> adalah tamiz. Kemudian sebelumnya disebutkan bahwasanya yang namanya amilnya atau makmulnya. <coughs> Sifat musyabbah itu meski bergandeng, mesti bergandengan dengan apa? Bomir. Ya. Zahiran atau muqaddaran atau maknan saja seperti hasanan. Kalau pada contoh hasanul wajh jelas itu bomirnya. Kalau ini ditakdirkan seperti hasanul wajh. Di situ alif lam menggantikan bomir ha. Pada contoh hasanul wajh ataupun hasanul wajhan itu mahdzuf Bamirnya wajhan minhu wajhan minhu Kemudian telah disebutkan bahwasanya ma'mulnya sifat musyabbaha tidak boleh mendahului apa? Sifat musyabbaha. Jadi ma'mulnya sifat musyabbah apakah fa'ilnya atau maf'ulnya tidak boleh mendahului sifat musyabbah. Adapun pada isim fa'il boleh ma'mulnya mendahului isim fa'il. Kenapa pada sifat musyabbah tidak boleh ma'mulnya mendahului amilnya itu sifat musyabbah itu sendiri sedangkan pada isim fa'il boleh ambilnya mendahului karena sifat musyabbah itu cabang dari isim fa'il. Ya. Dan isim fa'il dia beramal karena keserupaan dengan fi'il. Dalam hal amalan. Ya, semakin jauh di sini keserupaannya. Sifat musyabbah serupa dengan isim fa'il, kemudian serupa dengan fi'il. Sedangkan isim fa'il dekat kan, serupa dengan fi'il. Jalurnya satu, <clears throat> langsung fi'il. Sifat musyabbah harus melalui isim fa'il dulu. Sehingga beda. Tidak boleh pada sifat musyabbah untuk ambilnya didahulukan. Adapun pada isim fa'il boleh didahulukan. Sehingga tidak boleh dikatakan Zaidun. Ya. Al-wajhu hasanun, enggak boleh. Zaidun al-wajhu hasanun, enggak boleh. Tapi harus diakhirkan ma'mulnya Zaidun hasanun al-wajhu ataupun al-wajha. Adapun pada isim fa'il boleh. Ya. Contohnya Zaidun amron doribun. Zaidun Amron Doribun. Didahulukan di sini ma'amulnya isim fa'il Dorib Amron. Boleh. Zaidun Amron Doribun. Irobnya jelas ya. ya. Sebelum kita masuk ke yang keenam dari isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fail ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas terkait dengan sifat musyabbahah Iya. Hasanin wajhu ya kata mafulnya kalau seperti itu. Kalau hasanin wajhu wajhu sebagai fa'il. Ya kalau hasanin wajhah misalkan baru dia mansub ala tashbih bil maf'ul bih karena diserupakan dengan maf'ul bih. Dengan makmulnya. Ya tadi didahulukan dulu penyebutannya Zaidun ya al wajh Zaidun al wajh Hasanun itu yang didahulukannya yang dipisahkan gitu ya dipisahkan oleh Zorof atau bujur majrur misalkan yang nggak boleh apa contohnya Zaidun Hasanun apa misalkan fil yaum misalkan ataupun al yauma wajhuh misalkan dipisahkan oleh borof atau ujian majrur yang nggak boleh ya oleh borof atau ujian majrur <clears throat> kata kalau simfail boleh zaidun boribun al ana misalnya apa amron ya. ya baik kita masuk kepada yang keenam ismut tafdil <clears throat> isim tafdil Ya, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu ini maksud dengan isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang dibentuk di atas wazan apa? Af apa? Afal. Ya, afal. Untuk menunjukkan bahwasanya dua perkara itu bersekutu pada satu sifat dan yang lainnya lebih sifatnya dari yang lain. Contoh Zaidun akromu min Amrin. Zaid lebih mulia daripada Zaid. Apa? Zaid lebih mulia daripada Amr. Di sini akrom, isim tafdil. Didatangkan untuk menunjukkan bahwa saya dua dari sesuatu, yaitu apa di sini dua sesuatunya? Zaid dan Amr. Persekutu dalam sifat. Sifat yang dimaksud di sini apa? Zaidun akromu min Amrin al al karom. ya, Masih Masih punya kemuliaan. Zaid lebih mulia dari Amr. Di sini didatangkan Akram untuk menunjukkan bahwa saya dua dari sesuatu Zaid dan Amr yang sebelum dan setelah isim tafdil itu bersekutu dalam sifat itu al-karam. Tapi yang lainnya ataupun salah satunya lebih unggul sifatnya dari yang lain. Zaidun akram min amrin. Zaidun akramu min amr. Zaid lebih mulia daripada Amr. Sama-sama keduanya punya apa? Kemuliaan. Tapi yang mana yang lebih mulia? Zaid. Ya. <coughs> ya Arabnya jelas ya. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Kemudian akrom sebagai khobar ya min min amrin jar majrur saja. Jar majrur. Min harful jar amrin ismun majrur bi min wa alamatu jarri al kasra zahirun ala akhirih dan muta'alliq dengan akram. Nah, ingat. <clears throat> Kenapa bisa muta'alliq dengan akram? Karena akram tadi beramal seperti amalannya fi'il. Jar majrur dan dzarf itu bisa bergandeng atau berkait dengannya. Ya muta'alliq dengan akram. Ingat ya, masih ingat ya. Jadi isim-isim ini diserupakan dengan apa? Fi'il bukan hanya karena amalannya, tapi juga karena borof dan jar majrur itu berkait dengannya yang muta'alek dengannya di sini disebutkan ismu tafdil contohnya Akrom, wa afdal ya. akram dan afdal wala yansibu al maf'ula bi ittifaqa dan isim tafdil tidaklah menasabkan maf'ul bih ittifaqa dengan kesepakatan ahli nahu <clears throat> ya. Ya di sana ada sedikit tambahan penjelasan yang berkait dengan isim tafdil. Yaitu bagaimana kita membentuk isim tafdil. Ya. Cara membentuk isim tafdil adalah yang pertama dibikin dari fiilnya secara langsung. Seperti karuma akram, fadula afdal, tapi ada syaratnya. Jadi yang pertama isim tafdil diambil dari fiilnya secara langsung, tapi dengan syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya fiilnya sulasi, sehingga karuma akram, fadula afdal. Dan tam bukan nakis fiilnya. Musbat maknanya isbat, bukan maknanya nafi. Zala itu kan. Kemudian mabni lil ma'lum filnya mabni lil ma'lum. Enggak boleh dari yang mabni lil majhul. Kemudian fi'ilnya bertasarruf. Maksudnya bertasarruf datang darinya fil madhi, ada fil madhinya, ada fil mudhari'nya. Ila akhirih. <clears throat> Jadi syaratnya kita membuat isim tafdil dari fiilnya secara langsung adalah yang pertama sulasi filnya terdiri dari tiga huruf tam kemudian musbat mabni lil ma'lum kemudian mutasarrif kemudian laisal wasfu minhu ala af'al <clears throat> wasafnya sifatnya tidak datang di atas wazan af'al seperti a'raj, ahwar ini kan wasaf datang di atas wazan afala ini nggak boleh dijadikan isim tafdil. Kemudian yang ke yang terakhir, ya, tujuh ya. Dia menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Kayak karum. Kedermawanan kan berbeda-beda itu tingkatannya. Menerima tingkatan-tingkatan gitu loh karuma, al karom kan peringkat tingkat orang itu ketermawanannya, ya kan? Juga al-fadl keutamaan juga peringkat tingkat Jadi yang terakhir dia menerima tingkatan-tingkatan. Adapun kalau dia tidak bisa menerima tingkatan-tingkatan seperti mati, ya kalau sudah mati ya mati, nggak tingkat tingkat Nggak setengah mati apa enggak Nah, itu syaratnya ya. Ya contohnya di sini karuma. Dia apa? Sulasi. Kemudian dia tam. Bukan nakis. Musbat juga maknanya. Abnil ma'lum juga. Mutasarrif juga. Kemudian wasofnya bukan dengan wazan af'al. Ya. Bisa karim, Kemudian dia al-karam menerima tingkatan-tingkatan. Ketermawanan bisa menerima tingkatan-tingkatan. <clears throat> ah, sedangkan kalau kita ingin membuat isim tafdil dari fiil yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas yang ada berapa tujuh ya? Maka kita datangkan masdarnya setelah ditambahkan lafat asyad atau aksar. Ya. Kita datangkan masdarnya setelah didatangkan lafat asyad ataupun aksar. Contoh, Tulabul ma'ahidi datan min ghairihim. Para tulab santri pondok-pondok datan min ghairihim. Lebih banyak faedahnya daripada selainnya. Di sini kita ingin menjadikan istifadah sebagai isim tafdil. Tapi dia nggak memenuhi syarat kan? Bukan sulasi. Maka caranya didatangkan masdarnya apa istifada yastafidu istifadah. Setelah apa? Aksar. Aksar istifadatan. Ini yang aksar contohnya. Kemudian <clears throat> contoh yang lain humroh. Lebih merah, bukan ahmar. Kalau ahmar itu sifat di atas wazan af'al nggak boleh dijadikan sebagai apa? Isim tafdil. Kalau kita ingin mendatangkan isim tafdil dengan merah, lebih merah, kita datang asyad. Adamu asyaddu humratan minal wirdi. No, asyaddu bukan ahmar. Kalau ahmar yang berwarna merah, bukan lebih merah. Sifat dia. Adamu asyaddu humratan minal wirdi. Darah itu lebih merah daripada apa bunga bunga wird ya. Bunga apa? <clears throat> ya itu. Didatangkan asyad atau aksar setelah itu yang kita ingin lebihkan kita datangkan dalam kondisi apa? Mansub sebagai tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Al-A'rabu asyaddu kufron. Ya. Dalam Quran juga ada kan? Asyaddu wapuan Wa aqwamu qilan. Aqwamu qilan. Bukan akwal, tapi aqwamu qilan. Masih ada juga yang lain selain asyad dan aksara bislingnya itu. Kemudian isim tafdil memiliki empat keadaan ataupun isim tafdil ada empat keadaan sebelum kita masuk ke pembahasan masalah tu al kuhel ataupun ya isim tafdil ada empat keadaan yang pertama kosong dari al namu jarodan min al wal idhafah kosong dari al dan Anyaku namu jarodan min al wal idhafah dia kosong dari al dan ibawafah. Dalam keadaan seperti ini, wajib untuk dia isim tafdil dijadikan mufrad dan muzakkar. Wajib dia untuk dijadikan mufrad dan muzakkar. Contoh Zaidun afdalu min Amrin. Di sini isim tafdilnya afdal kosong dari al dan idhofah. Dan dia harus bentuknya muzakkar dan mufrad meskipun bersama yang muannas, musanna atau menjamak. Zaidun afdalu min amrin. Hindun afdalu juga min amrin. Az-Zaidani afdalu min amrin. Wal hindanu afdalu min amrin. Wal zaiduna afdalu min amrin. Nah, itu keadaan yang pertama. Kosong dari al dan idhofah. Maka dia harus dijadikan mufrad dan muzakkar meskipun bersama yang muannas ataupun bersama yang musanna ataupun jamak. Keadaan yang kedua, isim tafdil dalam kondisi diidhafahkan kepada isim nakirah. Isim tafdil dalam kondisi diidhafahkan kepada isim yang nakirah. Dalam keadaan seperti ini maka isim tafdilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar seperti yang pertama tadi seperti keadaan yang pertama yaitu ketika isim tafdilnya didofahkan kepada isim nakirah maka isim tafsilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar seperti keadaan yang pertama. Contoh Zaidun afdalu rajulin. Zaidun afdalu rajulin. Zaid adalah laki-laki yang paling afdal. Hindun afdalu imra'atin. Az-Zaidani afdalu rajulaini wal Hindan afdalu imra'ataini. Wazaidun afdalu rijalin alhindatu hindatu afdalu nisa'in. Nah, itu katanya ke dua. Dalam kondisi isim tafdilnya dibawahkan kepada isim yang nakiroh. Maka isim tafdilnya harus dijadikan mufrad dan muzakkar seperti keadaan yang pertama. Yang ketiga, isim tafdilnya dimasuki al. Isim tafdilnya dimasuki oleh al. Dalam keadaan seperti ini, maka isim tafdil harus mencocoki mausufnya. Harus mencocoki mausufnya yang disifati dengan isim tafdil ini. Dalam hal mufrodnya, musanaknya, jamaknya, muzakarnya, muanasnya, i'robnya. Kemudian tidak didatangkan setelahnya isim lain yang dikalahkan keutamaannya seperti Eh, ja'a Zaidun ataupun Zaidun Ja'a Zaidun al-afdalu datang Zaid al-afdalu orang yang paling afdal ataupun Zaidun al-afdal misalnya apa fil bait ya. ataupun Zaidun al-afdalu ya Zaidun al afbalu Ya. Dijadikan sifat juga boleh. Zaidun al afbalu Zaid yang paling afbal itu. Ya. Mubtada khabar juga bisa. Zaidun al afbalu Zaidun al afbalu Di sini kita dapati isim taftilnya dimasuki oleh al. Maka dia harus mencocoki mausufnya. Ya mausuf bisa juga khabar pada makna umumnya. Zaid adalah orang yang paling afdol. Al-afdolu. Sama-sama muzakar. ya sama-sama mufrad. Hindun al-fudla, muannasnya afdol fudla. Az-Zaidani al-afdolani. Az-Zaidani al-afdolani. Wal-Hindani al-fudlayani, fudla fudlayani. Al-Hindani al-fudlayani wal zaiduna al-afdolun. Wal-Hindatu al-fudlayati, al-fudlayati. Ya seperti itu. Al-muhim kalau isim tafdilnya beral maka dia harus mencocoki mausufnya. Mausuf ya bisa mausuf dalam ilmu nahu ataupun yang lebih umum dari itu khobar. Kemudian keadaan yang keempat dari isim tafdil adalah isim tafdil diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Isim tafdil diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Isim tafdil diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk isim tafdilnya boleh pada isim tafdil dua sisi. Boleh pada isim tafdilnya dua sisi. Yang pertama, isim tafdilnya mencocoki mausufnya. Mencocoki mausufnya. Zaidun afdulul qawmi Zaidun afdulul qawmi di sini kita dapati isim tafdilnya afdol diidhafahkan kepada yang ma'rif al qaum. Dan di sini afdol dicocokkan dengan Zaid. Zaidun afdolul qaumi. Wa Zaidani afdola musanna ya. Dicari musanna pula khabarnya. Wa Zaidani afdola al qaumi. Wal Hindani fudlaya an-nisa'i. Wa Zaidun afdolu al qaumi. Wal Hindatu fudlayati fudlayatu an-nisa'i. Yang kedua, boleh pula untuk isim tafdilnya tidak mencocoki mausufnya. Dijadikan isim tafdilnya mufrad semua, boleh. Az-Zaidani afdalul qaum. Mufrad muzakkar semua. Wal Hindani afdalun nisa wa Zaiduna afdalul qaum. Nah itu. Keadaan-keadaan dari apa? Isim tafdil ada empat. Yang pertama bagaimana? Masih ingat? dalam kondisi dia tidak dimasuki al dan tidak dibofahkan maka bagaimana isim tafdilnya dijadikan mufrad dan muzakkar contohnya apa satu sebutkan Zaidun Abdul min Amrin yang kedua isim tafdilnya dibofahkan kepada yang nakiroh ya kan maka hukumnya seperti yang pertama isim tafdilnya dijadikan mufrad dan muzakkar. Contohnya apa? Zaidun afdalu rajulin. Yang ketiga, isim tafdilnya dimasuki oleh apa? Al. Maka mesti dalam kondisi seperti ini isim tafdilnya mencocoki mausufnya dalam hal muzakkar muannas, musa eh, apalagi muzakkar muannas, mufrad, musanna dan jamak. Ya afdal muannasnya apa? Afdal fudla. Afdolani fudlayani. Afdolun fudlayatu. Yang terakhir, Ketika isim tafdilnya dibafahkan kepada yang ma'rifah, maka boleh dengan dua sisi. Yaitu yang pertama, dijadikan isim tafdilnya apa? Mencocoki mausufnya. Yang kedua, dijadikan isim tafdilnya mufrad dan muzakkar, tidak mencocoki mausufnya. Ya. Jadi pahami? Ah, dihafalkan itu empat keadaan dari isim tafdil. Ya belum selesai pembahasan isim Tafsil. ya, nggak ada yang mau disampaikan? Masih ada bahasanya ini belum selesai. Iya. Iya. Gak disebutin seperti ketika dia bentuknya ma'rifah ataupun iya, beral ketika dia ber beral. Hmm. al beral ya bisa dijadikan sebagai khobar atau sifat juga bisa Zaidun al afbolu al fatolu sebagai khobar juga ataupun dijadikan sifat berarti ditambahkan kalimat yang lain setelah itu Enggak ada yang lain? Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. illa anta, astaghfiruka wa